Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah. Halaman 186 yang cetakannya sama, kalau tidak sama pembahasan seputar dawawin. Dawawin itu lembaran-lembaran catatan amalan. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah Watun syarud dawawin dan nanti akan diedarkan, disebarkan, ditampakkan lembaran-lembaran catatan amalan. Ada yang diberikan melalui tangan kanannya, ada yang melalui tangan kirinya. Paham ya? Yang mendapatkan lembaran catatan amalan melalui tangan kanan berarti apa? Keselamatan. Eh? Kalau dengan tangan kiri berarti apa? Kesengsaraan waliyadzubillah. Kita lihat. Nah barakallahu fiik wa tunsharud dawawin dawawin catatan-catatan apa? Amalan. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan sabahullah, bagian bawah itu syarahnya itu ad-dawawinu hiyal kutub allati sujjilat fiha a'malu bani Adam. Dawawin itu adalah kitab-kitab yang dicatat di dalamnya amalan-amalan Bani Adam. Itu dawawin. Wahiyya as-sahaif. Yang mana dawawin itu adalah as-sahaif. Eh, dikondisikan ini ya faedahnya. Nam yang itu mana? Nam dawawin itu maknanya ada sahaif lembaran-lembaran. Paham ya? Sahaiful a'mal lembaran-lembaran amalan. Li'anna ma 'amilahul insan fi hadid dunya fahuwa maktub dikarenakan apa yang diamalkan oleh manusia di dunia ini tercatat ternyata. Nah, siapa yang menulisnya? Siapa yang mencatatnya? huwa alaihil malaikatul hafadhah ternyata yang mencatat adalah para malaikat yang menjaga, menjaga hamba. Jadi kita ini nah barakallahu dijaga oleh malaikat, nam yang tugasnya apa? Rocky Raqibun atid. Tugasnya apa? Rocky Raqibun atid, mencatat dan mengawasi. Mencatat dan mengawasi, nam. Tercatat, nam. Min khairin aw syarrin, baik berupa kebaikan ataupun kejelekan. Simak ya. Qala ta'ala wa ta'ala mengatakan wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi Ngartikannya jangan keliru karena dulu pernah ada yang ngartikan keliru itu orang tertawa semuanya. Eh, Ta'irah itu artikan burung katanya. Dan kami telah eh, dan setiap manusia yang ditancapkan burungnya di lehernya katanya. Tidak tepat. Paham ya? Karena apa? Karena itu enggak tepat ya. Itu beri terjemahan yang keliru. Ngartikannya enggak seperti itu. Wa kullu insanin dan setiap manusia kami tampakkan eh, catatan-catatan amalannya di lehernya. Ditampakkan ini maksudnya dikalungkan, diletakkan di lehernya, tampakkan sampai nampak gitu ya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Dan nanti kami akan keluarkan untuk dia suatu catatan tulisan amalan tersebut ya, di hari kiamat yang dijumpai dalam keadaan sudah terbuka. Mansura dibuka sudah. Paham ya? Dibuka di situ. ikra kitabak baca catatan amalanmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu pada hari ini yang akan menghisapmu. Maksudnya apa? Orang tidak bisa mengelak dari dirinya. Dia mau bohong, dulu kamu melakukan seperti ini, tidak, mulutnya ini nggak bisa. Kita atur nggak bisa. Paham ya? Kulit-kulit yang sekarang kelihatan diam bisa bicara nanti. Paham ya? Kaki yang kelihatannya enggak bisa bicara bisa bicara nanti. Paham ya? Tangan bisa bicara. Nah, di situ cukuplah yang sebagai saksi dan juga cukup cukuplah sebagai apa yang akan bisa nambah kalau memperhitungkan nanti di antaranya adalah diri kita sendiri. Naam. Mafhum? yu'tal insanu Fa yu'tal insanu kitabah wal mamlu' bi a'malihi wa yaqra'uh. Perhatikan ini. Dan setiap orang akan diberikan catatan amalan yang dipenuhi dengan amalan-amalannya dan dia akan membacanya. Amal mu'min di istimewa ini ada orang mu'min fa innahu yu'ta kitabahu biyaminih maka orang mu'min sungguh dia akan diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Diberikan dengan tangan kanannya. Maksudnya apa? Barakallahu fiik, dia nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Lihat ini. Adapun orang yang diberikan catatan amal dengan kan, tangan kanan tangan kanannya, maka dia mengatakan, "Ha um, kemarilah, iqra'u kitabiyah." Bacalah catatan amalanku. Senang dia, bangga karena diberikan dengan tangan kanan. Dan kenikmatan kan? Fahuwa yafrah wa yawaddu annannas nas yattali'una 'ala kitabih. Lihat ini. Dia senang. Dia dia pengen manusia itu mereka melihat catatannya. Li'annahu sarun karena dia senang dan bahagia. Wa syai'u idza kana saran dan sesuatu itu apabila bahagia, namanya fa innaka tawaddu. Maka sesungguhnya engkau pengen an yattali'a 'alaihin nas manusia melihatnya. Sekarang kalau antum buka catatan, catatannya bagus, itu kan pengennya nah bagaimana orang melihat inilah hasil anak yang anak bikin misalkan. setelah global seperti itu kan. Misalkan orang sekolahan, orang sekolahan lah, sekolahan-sekolahan itu ya, dapat rapat dia ya, nilainya bagus, pengen kalau orang lihat. Tapi kalau nilainya jelek, pengennya jangan sampai orang lihat kan. Nah, ini maksudnya dipermisalkan seperti itu. Dia senang, bangga, bahagia sekali, pengen setiap manusia itu melihat catatan amalannya. Masya Allah. Semoga kita termasuk yang seperti ini ya, mendapatkan catatan amalan nambar kalafik enam yang apa yang bikin kita senang, yaitu catatan amalan yang diberikan dengan apa? Tangan kanan tadi. Kemudian apa? ini dhanantu Ani mulakin hisabiyah. Perhatikan ini, sesungguhnya aku yakin bahwasanya aku akan menjumpai nambar kalafik hisabku ini perhitunganku ini. Yakni amantu wa iqantu anni mulaqin hisabiyah. Maksudnya aku yakin, aku beriman bahwasanya aku akan menjumpai apa? catatanku ini, hisabku ini. Fasta'dattuhu, eh, fasta'dattu lahu bil amal salih yang kami dulu persiapkan, yang dulu kami persiapkan padanya apa dengan amal-amalan saleh, amalan-amalan yang baik. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Lihat ini. Yang catatan amalan yang baik diberikan oleh tangan kanan tadi Nah barakallahu fiqh dia berada pada kehidupan yang penuh dan keridhaan. Masya Allah. Fi jannatin aliyah. Di surga yang tinggi. Kutubha daniyah. Perhatikan. Kutubha daniyah. Ingin metik buah dekat sendiri. Paham ya? Faedah dicatat faedahnya. Nah barakallahu fiqh. Ingin metik buah dekat sendiri. Surga. Masya Allah. Naam. Kulu washrabu hani'an. Makanlah dan minumlah dengan tenang. Tenteram bima aslaftum fil ayyamil khaliyah dengan sebab amalan-amalanmu yang dulu kamu lakukan di dunia. Masya Allah inilah jaminannya surga. Kita tutup yang terakhir. Wa amal kafir ada pun orang kafir fa innahu yu'ta kitabahu bishimalih maka diberikan catatan amalannya dengan tangan kirinya. Min wara'i dhahrih dari belakang punggungnya. Paham maksudnya? Nah, jadi menerimanya tangan kiri. Wal billah wal wa amma man utiya kitabu bishimalih fa yaqul ya laitani lam uta dia sedih dia pucat takut lihat ini dan adapun orang yang diberikan catatan amalan dengan tangan kirinya paham ya maka dia pun mengatakan ya laitani duhai seandainya eh Nah barakallahu fik tidak usah diberikan catatan amalanku. Pengennya itu enggak usah dikasihkan itu loh. Malu dengan catatan amalannya yang penuh dengan kejelekan tadi itu. Pengennya jangan sampai orang tahu. Lihat ini. Simak ya. Ya Yatamanna annahu lam yu'ta kitabah. Dia berkeinginan, berangan-angan kalau seandainya apa? catatan amalan enggak usah dikasihkan. Karena jelek semuanya walanya billah. Naam. Wala arda alaihi dan tidak perlu tunjukkan dipaparkan badannya. Li'annahu fadhihatun dikarenakan itu kejelekan. Faham ya? Jadi kalau orang punya catatan Nah, barakallahu fiik punya nilai, nilainya jelek itu biasanya nggak mau orang tahu. Pengennya jangan sampai orang ada yang tahu. Makanya dia berangan-angan nggak usah diberikan aja gitu loh. Pengennya itu nggak usah dikasihkan. Kita lihat sini, walam adrima hisamiah hisamiyah dan nggak perlu tahu, aku nggak tahu apa hisabku. Ya laitaha til qadiyah pengennya itu nih. Duhai seandainya aku itu sudah berlalu begitu saja. Maksudnya nggak usah dibangkitkan, mati gitu atau Mati meninggal sudah selesai itu pengennya. Kita lihat, yakni laitani lam ub'ats. Duha seandainya aku tidak dibangkitkan. Kenapa? Karena setelah dibangkitkan ternyata dapat catatan amalan jelek. Nauzubillahi min dzalik. Paham ya? Allahumma salim salim. Walaital maut kana huwan nihaya. Lihat ini. Angan-angannya. Eh? Angan-angannya dia berharap kematian itulah yang paling terakhir sudah. Mati enggak dibangkitkan lagi. Kenapa? Karena takut. Eh? Karena takut ketika dibangkitkan ternyata ternyata catatan amalan jelek. Paham ya? Ternyata catatan amalannya buruk. Ma aghna anni harta tidak bisa menolong lihat ini. Ma aghna anni hartaku tidak bisa menolongku. Paham ya? Jadi harta enggak menolong. Halaka anni sultannya, kekuasaanku membinasakan. Paham ya? Jadi kekuasaan pun membinasakan, enggak bisa menolong. Khudhuhu ambil dia, seret dia, belenggu dia. Summal jahim asallu Lemparkanlah dia, tampakkan dia ke dalam neraka jahim. Summa fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluquh. Kemudian belenggulah dia, ini rantailah dia. Yang rantai ini tersebut barakallahu fiik. Naam, bukan sembarangan. Eh? Rantai yang panjangnya luasnya na barakallahu fiik sab'una dira'an. 70 apa? 70 apa? Dira' 70 hasta. Nah barakallahu fi. Fasluku syarat dia. Hada ba'da as suhuf bil yamin aw bisyimal. Ini semua terjadi setelah apa? Ditampakkan beterbangan catatan-catatan amalan dengan kanan atau dengan kiri. Semoga kita termasuk orang-orang yang nanti nah di hadapan Allah Subhanahu wa taala diberikan catatan amalan melalui kanan, tidak melalui kiri. nasallaha assalamatul afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.